Kita berbicara tentang tema yang mungkin cukup menyedot perhatian di halayak umum, terutama umat Islam Indonesia. Yang viral bukan temanya, tapi sosok ustadz-ustadz yang membahasnya. Betul? <laughs> Sebagaimana viralnya saya, viral sebagai Ustad cocokologi. Saya kasih tahu bahwa yang pertama kali mengucapkan ini adalah seseorang yang berhadapan dengan saya dunia akhirat. Sosok yang banyak didukung oleh kelompok Syiah yang menurut saya Syiah bukan Islam. Jadi istilah ini datang dari orang tersebut. Di hadapan saya beliau tidak mengaku Syiah, tapi di masa kepemimpinannya Syiah tumbuh dengan pesat di kota Bandung. Istilah itu muncul dari beliau. Maka jika istilah ini muncul dari seorang muslim ahlu sunnah, dia berhadapan pula dengan saya. Tolong jangan ucapkan itu. Karena kalau itu diucapkan berarti Anda posisinya sama dengan mereka yang saya anggap bukan Islam. Yakin siah Islam? Bukan. Demi Allah, tahun 2007 saya pernah mubahalah sama mereka. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini saya masih hidup. Saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Kemudian berikutnya viral juga saya penyebar hoax dan fitnah. Ada Ya, kita buktikan di hadapan Allah siapa yang benar Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Allah tidak salah menilai. Betul? Allah tidak salah menilai. Belakangan pula sebelum saya datang ke sini memang sudah beredar isu di Facebook, di Instagram. Kalau saya ditangkap sama aparat katanya. Padahal tidak pernah ada aparat datang ke saya menangkap setelah dulu kasus yang pertama. Ya. Saya ditangkap karena viral bicara tentang dua hal. Yang dua hal ini tidak bisa saya sebutkan. Pokoknya semuanya terkait dengan dua dua hal. Itu maksud saya. Baik, saya ditangkap, dicekal tidak ada, tidak benar. Buktinya alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Medan untuk yang kedua kali. Minggu kemarin saya keliling Sumatera Utara, minggu kemarin bersama teman-teman dari Jihad Management, Bang Amir Sitompo dan kawan-kawan. Pertama saya ceramah di Belawan, kemudian di kota Medannya, kemudian ke kisah, eh, ke tebing tinggi, ke kisaran, sampai paling jauh ke Rantau Prapat minggu kemarin. Kodarullah minggu ini saya hadir juga. Jadi tidak ada pencekalan Bapak Ibu ya. Kecuali saya dicekal sama teman-teman dari FKRMI ini. <laughs> Itu barangkali Bapak Ibu dan Allah memang berat menjadi Ustadz akhir zaman. Resikonya besar sekali. Salah bicara ditangkap diinterogasi. Berapa orang yang sudah ditemui untuk memerlukan kesimpulan kalau saya penyebar fitnah dan hoaks? Saya tuntut kalian di hadapan Allah. Takbir. Baik, saya tidak akan tuntut kalian di Mahkamah Konstitusi karena saya tahu hasilnya seperti apa. Kita lihat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Saya tidak bicara, perkataan mereka saya rekam di sini.